Bismillah. Selanjutnya mula mulahazatun tamyizul adadi yakunu majruran au mansuban hakaza. Tamiz ya. Tamiz dari bilangan berarti mumayyaznya ini berbentuk bilangan. Karena dia termasuk bagian dari tamiz malfuz. Tamiz malfus itu adalah tamiz yang mumayaznya disebutkan dalam sebuah kalam, dalam sebuah jumlah. Nah, di sini kata beliau, tamyizul di tamyiz dari bilangan yang mumayaznya berbentuk bilangan, yakunu majruron, bisa jadi bentuknya yang pertama, tamiz itu dibaca majrur, au mansuban atau dia dibaca nasab, hakaza, seperti ini bentuknya. Yang pertama tamyizul adadi min salasatin ila asyratin. Yaitu tamyiz bilangan dari bilangan 3 sampai bilangan 10. Ya, tamyiz dari bilangan 3 sampai bilangan 10. Yakunu jam'an majruran. Tamiznya itu nanti berbentuk jamak yang dibaca majrur. Sumtu khamsata ayyamin. Saya berpuasa lima hari. Ayyamin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Dia sebagai tamyiznya dan dibaca majrur. Ayyamin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Yang kedua, tamyizul a'dadi tamis dari bilangan-bilangan min ahada asyara dari bilangan 11 ila tis'in wa tis'ina sampai bilangan 99. Tamiznya itu yakunu mufrodan mansuban. Bentuknya itu mufrod kemudian dalam keadaan nasab. Kalau yang pertama kemarin dia yang pertama tadi dia harus berbentuk jamak kemudian majrur. Kalau ini bentuknya mufrad kemudian mansub. Seperti fi syahri salasuna yauman. Ya, dalam satu bulan itu ada 30 hari. Jadi fi syahri salasuna yauman. Salasuna nanti sebagai khobar yang muakhor karena mubtada eh, eh, sebagai mubtada yang muakhor karena khobarnya didahulukan. Ya. Salasuna ismun marfu'un wala maturafihi ad-dham wala maturafihi al-wawu niyabatan anid dhammati li'annahu mulhaqun bi jam'il muzakkari salimun. Wan nunu iwadun anit tanwin. Yauman tamyizun mansubun wala matunasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih li'annahu ismul mufradi. Itu yang kedua. Ingat 11 sampai 99 Tamiznya itu mufrad kemudian mansub. Tamyizun tamyizul atau ada alif lamnya di situ berarti. Tamyizu almiati wa alfi wal alfun al alfu aslinya alfun tamis dari bilangan mi'ah yaitu bilangan 100 dan tamis dari bilangan 1000 wa mudha'afatuhuma dan kelipatan keduanya ya dan kelipatan kedua keduanya berarti 100 200 300 sampai naik ke 1000 nanti kalau 1000 2000 3000 dan yang seterusnya i'rabnya nanti yakunu mufradan majruron. I'rabnya nanti itu adalah mufrad majrur. Ya, i'rabnya nanti itu adalah mufrad majrur. Seperti fil masjidi mi'atu talibin. Di dalam masjid ada seratus pelajar mi'atu nanti sebagai khobarnya, tolibin sebagai mudhaf ilainya. Sebagai tamiz dan majrurnya dia karena sebagai mudhaf ilaih. tolibin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu. Ya. Perkara yang perlu kita perhatikan di sini bahwasanya bilangan 3 sampai 9 itu dia nanti senantiasa menyelisihi makdudnya, tamyiznya setelahnya. Fit tazkiri wa ta'nisi. Baik ketika dia muzak, dalam sisi muzakarnya atau dalam sisi muannasnya. Jadi kalau ma'dud bilangan yang dibilang yang dihitung itu adalah muzakkar, maka bilangannya muannas. Kalau ma'dudnya nanti muannas, bilangannya muzakkar. Contohnya, qara'tu salasa ayatin minal Qur'ani. Ya. Saya membaca tiga ayat dari Al-Qur'an Koroktu salasa ayatin. Di sini dibaca dengan salasa, salasun, muzakkar. Paham? Karena ma'dudnya yaitu tamyiznya ayatin itu adalah muannas. Ayatin mufradnya adalah ayatun muannas. Maka di sini antara adat dengan ma'dud saling menyelisihi dari sisi bilangannya. Tidak sama. Ya, adat dengan ma'dud itu saling menyelisihi dari sisi bilangan bilangannya. Terus korok salah satu suturin minal makoli. Di sini bacanya salah satu karena tamyiznya yaitu sutur itu adalah muzakkar kalau mufrotnya dilihat dari mufrotnya ya. Sutur ini kan jamak taksir. Tapi jangan antum jangan kalian lihat dari jamak taksirnya kalau jamak taksirnya itu dihukumi muannas untuk menghukumi berbeda atau tidak dalam sisi jenis bil makdudnya itu dilihat ke lafaz mufradnya. Jangan lihat ke lafaz jamaknya karena ja, bilangan 3 sampai 9 mu, eh, tamisnya itu selalu jamak gitu. Sehingga kalian harus lihat ke mufradnya. Mufradnya itu muzakar atau muannas. Kalau mufradnya muzakar maka bilangannya nanti muannas. Kalau mufradnya muannas, maka bilangannya nanti muzakar. Nah, sutur di sini adalah jama taksir. Sama dengan lafad julusun. Ya, ku'udun. Fu'ulun itu adalah lafad dari jama taksir. Nah, lafad ini nanti kalau kita lihat ke mufradnya yaitu satrun itu adalah muzakkar, tidak ada tak marbuto di situ. Maka salah satu salah satu dibuat menjadi muannas memakai tak marbuto. Kemudian lihat fil fasli salah satu asyara taliban. Di dalam kelas ada tiga belas pelajar. Salah satu itu dibuat muannas. Kenapa? Karena taliban itu muzakkar. Jadi tiga sampai sembilan baik ketika dia datang dengan bentuk mufrad atau dia datang dengan bentuk murakab atau dia datang dengan bentuk ma'tuf ma'tuf alai Kita bahas dulu sebentar masalah bilangan ya. Diperhatikan ini. Ini dulu kami belajar di masjid kawan-kawan yang laki-lakinya ada ya. tamiz itu sampai enam atau tujuh kali pertemuan baru selesai. Sekarang lihat bilangan-bilangan bentuk bilangan lah, bentuk bilangan. Bentuk bilangan itu yang pertama ada mufrad. kedua murokab Perhatikan bentuk-bentuk bilangan. Ada bilangan istilahnya bilangan yang mufrad. Itu dari bilangan 1 sampai 9 itu namanya bilangan mufrad. Ada bilangan bilangan murakkab. Dari 11 sampai 19. Itu nama istilahnya nanti bilangan murakkab. Ahada asyara, arba'ata asyara, itu namanya murakkab. Kemudian ada bilangan yang sifatnya ma'tuf ma'tuf alaih dari 21 sampai seterusnya itu namanya ma'tuf ma'tuf alaih ada bilangan nanti namanya bilangan ukud ukud ya al-lafdu al ukud dari 10 20 30 40 seterus naik ke atas itu namanya bilangan ukud Sekarang pembahasan kita adalah tamyiz 3 sampai 9 itu selalu men menyelisihi makdudnya dari sisi bilangan ataupun jenis. Nah, 3 sampai 9 ini menyelisih bilangannya dari sisi bila jenis ataupun eh, dari sisi muzakar ataupun muannasnya, dari sisi jenisnya. Ini meskipun 3 sampai 9 ini dia berdatang dengan lafaz mufrad. Seperti contoh tadi, qara'tu salasa ayatin. Salasa di sini adalah mufrad, tiga saja gitu. Paham? Atau nanti dia datang dengan bentuk murakkab, berarti 13 Contohnya, fil fasli salah sata asyara taliban. Ya, fil fasli salah sata asyara taliban. Ya, salah sata asyara ini murokab. Tapi bilangan tiga itu selalu menyelisihi makdutnya. Taliban itu kan makdutnya. Jadi dia dalam posisi murokab pun dia harus menyelisihi makdutnya. Ah, karena makdutnya di sini taliban adalah muzakkar, maka salah sata yang murakab ini dibuat menjadi muannas. Enggak boleh dibaca enggak atau enggak boleh kita buat fil fasli salah salasa asyara taliban. Itu enggak boleh. Karena bilangan tiga sama bilangan sampai bilangan sembilan selalu menyelisih makdudnya dari jenis. Mau dia mufrad atau dia murakab atau dia ma'tuf ma'tuf alaih. Seperti fil madrasati khamsun wa ishruna muallimatan. Paham ya? Ini namanya ma'tuf-ma'tuf alai Karena ma'tuf-ma'tuf alai itu dimulai dari angka 21 sampai seterusnya. Sedangkan di sini fil fasli di dalam sekolah ya ada 25 muallimah guru wanita. Paham? Nah, di sini dibaca khamsun wa ishruna. Khamsun bacanya bukan khamsatun. Loh kenapa? Karena ma'dudnya ma yaitu mu'allimatan tamiznya itu berbentuk mu'annas. Paham ini? Ya jadi bilangan 3 sampai 9 itu selalu menyelisih makdudnya. Makdud ini kalau bahasa lainnya biar lebih mudah tamyiznya dari sisi jenis. Kapan? Baik bilangan satu apa bilangan baik bilangan tiga tersebut ya baik bilangan tiga sampai sembilan tersebut berada dalam posisi mufrad atau berada dalam posisi murokab atau berada dalam posisi ma'tuf ma'tuf alaih. Hukumnya dia selalu menyelisihi ma'dudnya. Ya, dia selalu menyelisihi ma'dud ma'dudnya dari sisi jenis. Kita lihat yang pertama tadi. Salasa ayatin. Ayatin itu muannas. Ingat ya, ma'dudnya itu cara mengambil hukum ma'dud Dicatat baik-baik cara mengambil hukum ma'dud dikembalikan ke lafat mufrodnya. Kalau lafat mufrodnya mu'annas, maka ma'dud itu dihukumi mu'annas. Kalau lafat mufrodnya muzakkar, maka ma'dud itu dihukumi muzakkar. Ya, qara'tu salah sa'ayatin. saya membaca tiga ayat. Ayatin kalau dibawa ke mufrad adalah ayatun, mu'annas maka salah salasa dibuat muzakkar. Jangan kalian tulis salah salasata ayatin. Enggak boleh. Dan ingat ya, ini berlaku untuk penyebutan ya, baik penulisan atau penyebutan. Misalkan anak tulis gini, qara'tu terus anak tulis angka 3 baru setelahnya ayatin, cara membacanya pun harus beda. salah salasa ayatin. Jadi pengaruh ini baik ditulis atau diucap tetap penyebutan makdud sama adatnya selalu berbeda. Paham? Ini hukum yang disebutkan oleh beliau. Bahwasanya penyebutan antara adat dan makdud itu selalu berselisih dari sisi bilangannya. Dari sisi jenisnya. Nah, hukum berselisih ini, perhatikan baik-baik. Baik bilangan itu mufrad 3 sampai 9 itu mufrad atau 3 sampai 9 itu murakkab seperti contoh tadi qara'tu salah satu suturi eh, salah satu asyara taliban. Baik seperti itu ya. Salah satu di sini muannas, taliban muzakkar, tapi posisinya murakkab. Apa murakkab itu adalah bilangan dari 11 sampai 19. Atau ma'tuf ma'tuf alai seperti fil madrasati khamsun wa isruna muallimatan. Muallimatan mufrad, jenisnya muannas. Maka khomsun dibuat muzakkar. Padahal posisinya ma'tuf ma'tuf alai memakai harful atfi, ada waw atofnya. Hukumnya sama. Jadi ingat bilangannya itu. Bilangan ada yang mufrad, ada yang murokab, ada yang ma'tuf alai, ada yang ukud. Ukud itu 10, 20, 30, 40, 50, seterusnya. Kalau tidak ada, Anda cukupkan dulu. Anda ada mau persiapan yang lain. Mudah-mudahan difahami dan kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Ini masalah bilangan masih panjang ini nanti ya. Nanti kita akan pelajari juga bagaimana cara penyebutan setiap bilangan. Misalkan dia 1367. Cara penyebutan dalam bahasa Arabnya itu bagaimana nanti akan kita pelajari Insya Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu